سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Seperti biasanya kalau di Ramadan pelajarannya Ustaz dilaksanakan pada sore hari jam 3 sampai jam setengah 5 dan habis salat tarawih insyaallah kita akan baca kitab Al-Hikam karangan Al-Habib Abdullah bin Abdul Al Haddad. Kalau belum ada kitabnya nanti saya carikan nanti di fotokopi. Kecil tipis. Jadi semuanya berisi tentang hikmah-hikmah yang terkandung daripada ucapan-ucapan Al-Habib Abdullah bin Abdul Al Haddad. Jadi harapan kita dengan membacanya semoga pada bulan Ramadan ini kita meninggalkannya dalam keadaan kita sudah menjadi seorang sufi. Seorang yang bersih hati, yang baik budi pekerti, dan menjadi seorang yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Sementara pada malam ini, karena ini adalah awal mula atau pembukaan daripada pelajaran di Ramadan, maka Ustaz mulai dengan apa sih yang seharusnya kita persiapkan dan kita amalkan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Karena bulan Ramadan ini merupakan suatu waktu yang termasuk diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita menyodorkan diri kita supaya mendapatkan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu deras. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam satu hadis jika sudah datang bulan Ramadan maka malaikat malaikat di atas sana berseru dan seruannya itu berbunyi seperti ini Ya al khair akbil. Wa ya al syar adbir. Setiap malam, setiap waktu selama bulan Ramadan seperti itu dilantunkan. Wahai orang-orang yang berkehendak berbuat baik, laksanakan sebanyak-banyaknya. Dan barang siapa yang berkehendak perbuatan yang tidak baik, maka hendaknya tinggalkanlah. Nah, jadi, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang bonus bagi umat ini. Tidak pernah Allah memberikan bulan Ramadan dengan seutuhnya kemuliaan yang ada di dalamnya kepada satupun daripada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk kita mengentaskan diri dari segala macam penyakit hati. Dengan bulan Ramadan ini berarti kita mendapatkan kesempatan untuk mengentaskan diri dari segala macam keapesan yang diakibatkan kemaksiatan dengan bulan Ramadan ini berarti kita mendapatkan kesempatan untuk mengleburkan dosa-dosa kita. Dengan masuknya bulan Ramadan ini berarti kita mempunyai kesempatan untuk menaikkan derajat kita. Dengan bulan Ramadan juga kita bisa meraih cinta Allah, cinta Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak para aulia yang menjadi kekasih-kekasih Allah, mereka itu diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang wali itu di bulan Ramadan. Sehingga Al-Habib Ali Habsi Sayyidul Maulid beliau mengatakan dalam kitabnya Kunuzul Sa'adah dulu banyak di antara para, para salafun soleh ketika masuk bulan Ramadan tidak keluar dari bulan tersebut kecuali dalam keadaan sudah wali. Bahkan banyak di antara mereka kumisnya itu masih kelimis, nggak tebal. Artinya umurnya 15-16 tahun itu sudah menjadi seorang wali Allah di bulan Ramadan ini. Nah, ini kesempatan buat kita semuanya. Apalagi di zaman akhir semacam ini alhamdulillah kalian telah mendapatkan hidayah daripada Allah taala, taufik serta inayahnya karena kalian telah menentukan suatu pilihan yang sangat tepat. Tidak salah. Kalau seumpama sebelum waktunya berhenti, ah berarti dia itu dicabut taufiknya Allah dan hidayahnya sampai tuntas supaya dapat hidayah sampai tuntas supaya dapat inayah juga sampai tuntas supaya dapat kenikmatan juga sampai tuntas kalau dapat kenikmatan nggak tuntas sama seperti makan keselak nggak dikasih minum gimana rasanya enak nggak nah, nggak enak nah, sama itu berarti nggak tuntas padahal Allah Taala itu kalau memberikan suatu kenikmatan biasanya tuntas nah, kita berharap pada Allah Taala semoga mentuntaskannya kita panjang umur, sehat walafiat, selalu beriringan dengan taufik hidayah serta inayah dan menjadi sebab Ramadan kita di pondok ini menjadi sebab kita semua terentaskan dari segala macam dosa dan nista, dari segala macam keapesan, dari segala macam budi pekerja tidak baik, dari segala macam penyakit hati, dari segala macam yang tidak diridhoi dan tidak diingini oleh Allah Taala dari diri kita semoga semoga Allah Taala menjauhkan kita dari itu semuanya. Berkat kita berada di pondok ini. Kemudian apa yang harus kita persiapkan menyambut bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini merupakan sebuah ibadah yang menjadi rutinan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Rutinan ibadah kita itu terbagi menjadi beberapa hal. Ada rutinan per tahun bulan Ramadan bulan penuh. Ada rutinan per minggu, yaitu hari Jumat. Ada rutinan per bulan, yaitu puasa ayamul Bid. Kemudian ada rutinan per hari, yaitu sholat lima waktu. Nah itu, kalau kita melaksanakan sholat lima waktu, berarti hari itu kita lepas daripada apa? Kalau kita benar-benar menghidupkan hari Jumat, berarti kita minggu itu lepas dari apa? Kalau kita melaksanakan puasa tiga hari pada pertengahan bulan dan tiga hari pada akhir bulan, berarti kita lepas dari segala macam kehabisan. Kalau kita sudah melaksanakan segala macam ibadah seperti yang dituntutnya oleh Nabi kita Muhammad SAW yang bersumber daripada wahyu Allah SWT di bulan Ramadan ini berarti telah kita tuntaskan segala macam kehabisan sepanjang tahun. Oleh karenanya kan sunnah tatkala kita masuk malam pertama bulan Ramadan disunahkan untuk kita melaksanakan sholat empat rakaat dengan kita membaca Fatihah sekali lalu seperempat surat Al-Fatah yang pertama rakaat kedua seperempat yang kedua rakaat ketiga seperempat yang ketiga rakaat yang keempat seperempat yang terakhir faedahnya apa ada riwayat walaupun hadisnya itu doif yang melaksanakannya yaitu melaksanakan sholat empat rakaat dengan membaca surat al-fatah surat al-fatah itu Allah Taala akan menjadikan orang tersebut melalui sepanjang melalui orang tersebut melalui sepanjang tahun dalam keadaan e, penuh dengan kesejahteraan. Artinya rezekinya itu gampang. Terus ada juga riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah Taala akan menjaganya sepanjang tahun menjaga dari segala hal yang kita tidak suka tentunya. Baik dari segala macam apes, dari segala macam sakit, dari segala macam yang kita tidak suka yang terjadi pada kita, insya Allah akan dijaga. Kalau seumpama semalam kita tidak melaksanakannya, boleh malam ini kita laksanakan. Nah, karena baru malam ini kita mengetahuinya, berarti kalau seumpama Ustadz yang bikin peraturan, Ustadz kasih kompensasi. Apalagi Allah. Gitu. Nah, jadi, laksanakan malam ini sholat e, empat rakaat, niatkan meneruskan sholat witir tadi. Dari witir kan tiga, teruskan tambah empat. Berarti sholat witir. Eh, kemudian baca surat al-fatah. insyaallah sepanjang tahun suki, Sepanjang tahun dijaga dari segala macam keapesan dan kejahatan, keburukan dan sesuatu yang kita tidak sukai. insyaallah jadi bulan Ramadan ini merupakan bulan yang luar biasa. Bulan bonus bagi umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka harusnya kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya, menyambutnya. Oleh karenanya kan, para salafun soleh daripada para ulama, para aulia, mereka itu ketika masuk bulan Ramadan gembiranya luar biasa. Bahkan dikatakan, di antara manakib mereka, mereka itu kalau sudah keluar bulan Ramadan, mereka itu menangisi dan menyesali lewatnya bulan Ramadan sampai setengah tahun namanya. Karena apa? Ketinggalan bulan Ramadan. Jadi Ramadan sudah lewat. Sama seperti kalau kita ditinggal oleh kekasih kita gimana kira-kira sedihnya. Sedih nggak? Kau sudah tahu? Hmm? Ya, seperti Ustaz sekarang ditinggal Ustaz, sedih nggak? Ngerti kan? Nah, jadi seperti itu. Sedih. Nah, cuma sedihnya para awliya itu, para solehin itu, sampai setengah tahun karena ditinggal bulan Ramadan. Nah, itu kan luar biasa. Setelah lewat setengah tahun berikutnya yang kedua, maka mereka berdoa minta para Allah Taala supaya ditakdirkan supaya bersua dan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. kan? setengah tahun berdoa. Kita nggak pernah doa, Tahu-tahu ya Ramadan lagi. Seakan-akan ada iringan penyesalan dalam kata-kata kita. Karena kita tidak tahu. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan, latamannat an takuna sanatu kullaha Ramadan." Kalau seumpama umatku tahu dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, yang Allah munculkan, yang Allah bagikan pada bulan Ramadan, maka niscaya mereka itu akan berharap, berangan-angan kepada Allah supaya setahun penuh bulan Ramadan. Mau setahun penuh bulan Ramadan? Nah, itu cuma omongannya aja yang besar. Gitu. Kalau ada kecilnya nggak mau. Gitu. Nah, itu kita, mereka tidak. Nah, ini adalah kesempatan, sama seperti ini. Misalnya, ada satu orang yang kaya raya datang ke sini. Karena senang melihat kalian semua belajar bulan Ramadan di pondok, maka setiap satu orang yang tinggal di sini, setiap hari kasih satu juta rupiah. Kira-kira berharap enggak untuk sepanjang tahun jadi Ramadan? Hah? Ya kan? Lebih berharap mana? Yang tadi apa yang sekarang? Hah? Nah, biasakan kita berbicara jujur untuk apa? Menolak sebuah sebuah opini yang sangat tepat dan sangat benar. Apa itu opini tentang perempuan? Perempuan itu ada sifatnya yang sama seperti Yahudi. Yang bicara bukan Ustaz, yang marah sama Ustaz. Yang bilang ini adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada riwayat itu adalah hadis Nabi SAW. Apa itu? Mereka suka berbohong itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak pandai bersyukur. Yang ketiga, mereka suka berkhianat. Itu tiga sifatnya Israel, dan Israel, yang diwarisi oleh kebanyakan perempuan. Bukan semua perempuan, kebanyakan perempuan. Ya kan? Suka berbohong. Suka berbohong enggak? Hah? Nah, itu kan ngakui ya kan? Suka berbohong apa tidak? tapi berusaha untuk tidak, ya, ya kan? Nah, kalian sudah ngebet mau kawin apa tidak? Hmm? Sudah ngebet kawin tidak? Nah, itu kejujuran perawan masa kini. Kalau orang dulu itu, kalau ditanya kayak begitu, itu luar biasa, malunya luar biasa. Sampai kelihatan wajahnya saja tanpa ditutup eh, jilbab itu mereka itu malunya itu sampai ditanggung selama setahun namanya. Sekarang biasa aja. Bahkan kalau tidak ada laki-laki yang melihatnya seakan-akan hampa dunia ini. Nah, ini orang sekarang. Hei kalau sekarang kalau di kita kita sebutkan kalau janda kalau mau kawin mau atau nggak mau harus ngomong kan. Tapi kalau perawan cukup diamnya itu menandakan dia mah mau, apalagi senyum, apalagi tertawa gitu. Nah, sekarang nggak ada kayak gitu. Nggak janda, nggak perawan sama aja. Gitu. Orang yang masih perawan di sini aja, mau kawin? Ya, semua itu. Nah, itulah perawan masaki, kini Jadi kalau kita lihat kepada keuntungan yang berkaitan dengan materi, maka pasti kita dahulukan terhadap keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih yang berkaitan dengan maknawi. Padahal semua kenikmatan tidak dinamakan kenikmatan kalau terputus dengan kematian. Semua kenikmatan tidak dinamakan kenikmatan kalau terputus dengan kematian. Sebenarnya seperti itu. Itu namanya nakmah, bukan nikmah. Tapi kalau nikmah itu adalah kenikmatan yang bersambung. Sampai setelah mati pun masih tetap bersambung. Nah, itu namanya kenikmatan. Seperti sekarang ini kalian semua berada di pondok. Bulan Ramadan di pondok, Alhamdulillah. Paling tidak, kalian sudah bisa menghindarkan diri dari televisi. Paling tidak, kalian bisa menghindarkan diri di bulan yang suci ini dari segala macam sifat yang dapat menggugurkan pahala Ramadan. Yang lima itu. Apa itu? Berbohong, bergibah, melihat dengan pandangan syah, syahwat bersumpah pal palsu tambah satu lagi apa Hah? apa Hah? mengadu dom namimah mengadu domba <clears throat> di pondok insyaallah tidak karena pas setannya di pondok sedikit nah kalau di luar sana banyak setannya setan di luar sana terbagi menjadi dua setan beneran setan manusia jadi setan manusianya lebih banyak daripada setan benerannya. Ya. Baik, Alhamdulillah itu. Nah, terus sehingga banyak di antara mereka para aulia, para ulama itu yang mereka itu membuat persiapan-persiapan khusus menjelang masuknya bulan Ramadan. Di antaranya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengubah qasidah yang berbunyi atau dibaca setiap akhir majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Dan juga yang mengarang qasidah yang berbunyi wal mautu atin an qarib kullun lahu minhu man kana danin aw nasib fa musibah. Summa idza mutta wa ghassaluk Terus wasyayyauk walhaduk wasir alhaduk wa jifa khamma. Nah, itu yang mengarang qasidah itu adalah Habib Abdullah bin Sumit Beliau salah satu daripada guru-gurunya Habib Ali Hafiz Sabil Maulid. Dan beliau seorang wali Allah yang mencapai kepada magam Gudbiyah. Dan beliau seorang wali Allah yang mendapatkan kewalian itu dengan mujahadah yang sangat besar. Di antara mujahadahnya itu beliau itu setiap hari bukan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, tapi kebanyakan umurnya itu diisi dengan setiap hari beliau membaca kalimat ya Allah sebanyak 25 ribu kali. Membaca kalimat la ilaha illallah la ilaha illallah 25 ribu kali. Membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW juga 25 ribu kali. Menghatamkan Quran setiap hari satu kali. Lain ngajarnya, lain dakwahnya lain sholatnya. Sehingga beliau setiap kali menjelang bulan Ramadan dikumpulkan putra-putranya. Begitu pula putri-putrinya. Ditanya satu persatu, nanti kamu bulan Ramadan mau buat apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Ada yang aku ingin hatapkan Quran sekian kali. Ada yang aku ingin merasakan sholat sekian rakaat setiap hari. Ada yang pokoknya semuanya ada tambahan-tambahan setelah mendengarkan jawaban-jawaban putra-putrinya itu, Habib Abdullah itu menangis. Menangis, menangis beneran, bukan menangis tangisan buaya seperti orang sekarang itu. Tahu tangisan buaya? Tangisan perempuan itu buaya itu. Eh, jadi tangisan dibuat senja, senjata, biar boleh nangis. Tampak sedih dan sebagainya itu, nangis yang dikatakan tangisan buaya. Kalau tangisan yang baik itu tangisan yang karena Allah. Lagi sholat nangis. Baca Quran nangis. Nah, itu tangisan luar biasa. Itu tangisan yang semacam itu kata Nabi Muhammad SAW. Satu tetesnya itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Satu tetesnya. Dan itu yang bisa menghapuskan banyak dosa-dosa yang besar. Makanya Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita. Faltabku. Hendaklah kalian menangis. Kalau nggak bisa kalian menangis, fal tatabakau. Hendaknya kalian itu pura-pura menangis sampai jadi nangis beneran. Jadi berusaha, mujahadah. Eh, jadi kita kan aneh. Lihat sinetron nangis. Tapi giliran tahajud nggak pernah nangis. Baca Quran nggak pernah nangis. dan kan mau itu hasanah nggak pernah nangis. Tapi kalau dilihat sinetron, masya Allah sampai nangis. Padahal itu bohong. Bohong nggak? Bohong itu kan peragaan aja. Diperagakan gitu loh. Air matanya dikasih, ini semua dibikin sedih dan sebagainya dipukul. Nggak pukul sembuhan itu. Itu trik. Trik video. Sehingga seakan-akan dia terpukul semua Ya kan? Kamu nangis karena dibohongi. Jadi nangisnya karena dibohongi. Emang enak dibohongi? Ya, jangan nangis karena udah dibohongi pakai nangis lagi. Kan aneh. Harusnya dia marah. Ngapain kau bohongi aku? Enggak, aku nggak suka dibohong-bohongi. Paham? Aku nggak mau menyanyiakan waktuku. Ngapain ngeliat orang-orang yang suka berbohong itu? Sinetron itu isinya berbohong. Dan dari kita diajarkan berbohong. Ada faedahnya? Nggak ada faedahnya. Bahkan semua isinya, kata-katanya, ceritanya, semua itu adalah konspirasi daripada orang-orang yang musuhi Islam. Maka beliau menangis. <clears throat> Beliau katakan ya bahtukum. Alangkah beruntungnya kalian, kalian mempunyai waktu yang kalian bisa tambah amal di dalam bulan Ramadan. Sedangkan ayahmu ini kesian. Kalau begitu kata ayahnya, sambil menangis dia merengek kepada anak-anaknya, juallah waktu kalian kepada aku, biar aku yang membelinya. kita enggak. Ramadan ini harusnya malam jangan tidur pagi tidur, tapi jangan sampai ke siang. Pagi tidur jam 9 bangun, tidur Malam bangun kita sholat baca Quran ini apa semuanya. Kan? Nah, walhasil kita harus bedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Apa yang terutama untuk kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini ada beberapa hal. Di antaranya adalah jangan pernah kita melaksanakan sholat lima waktu kecuali dengan cara jamaah. Ini ya. Jangan pernah kita melaksanakan sholat lima waktu di bulan Ramadan ini kecuali dalam keadaan jamaah. Kenapa demikian? Karena satu kebaikan dengan kebaikan selanjutnya itu saling berketerkaitan. Begitu pula kemaksiatan yang satu dengan selanjutnya atau sebelumnya itu saling berketerkaitan. Kalau kamu melaksanakan sholat lima waktu dengan jamaah, berarti kan diterima sholatnya. Kalau saya terima sholatnya, sholat semacam ini itu sesuai dengan fungsinya disebutkan dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, fungsinya itu adalah mencegah pelakunya, pelaksananya daripada kemungkaran dan perkataan-perkataan keji. Nah, jadi suatu faedah yang kalian dapatkan dengan kalian sholat jamaah berarti sholat kalian pasti akan diterima. Kalau diterima berarti kalian itu akan terhindarkan dari segala macam kekejian, dari segala macam kemungkaran. Nah, berarti kan faedah, berarti persiapan diri kalian sudah matang untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Gak bakalan kamu mendapatkan kebaikan kalau hati kamu itu kotor. Innallaha la yaduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yaduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah melihat kepada wajah kamu yang cantik-cantik itu enggak atau wajah kamu yang terpoleskan itu enggak yang terpoleskan dipandang yang enggak dipoles enggak dipandang enggak karena Allah Ta'ala tidak suka dengan kemunafikan. Paling banyak manusia yang melakukan gerakan kemunafikan itu siapa? Perempuan, betul. Kenapa? Selalu dipoles terus. Dia laki-laki nggak pakai poles-poles apa adanya, mau ya udah, nggak mau ya wis. Banyak kok perempuan. Nah itu. Kenapa bedanya kok perempuan harus pakai bedak ya? Hmm. Nah, jawab sama Ustaz kenapa harus pakai bedak? Emang nggak pede, nggak beda sama laki-laki. Ustaz nggak pernah pakai bedak, pede aja. Walaupun ada bapak-bapaknya, tapi banyak yang mau. Wala fahar. Tapi nggak harus satu tutupi pakai bedak bedak segala enggak. Nah, coba jawab Ustaz. Kenapa perempuan harus pakai bedak? Hah? Seger? Seger tuh gimana sih? Hah? Jadi laki-laki nggak seger gitu? Hah? <laughs> Ada hadisnya perempuan harus pakai bedak itu? <clears throat> Jadi, nah itulah banyak perempuan itu, filsafat perempuan itu sendiri, banyak hal kalau kita gunakan dalam kesaran kita itu tidak menguntungkan kita. Di antaranya adalah memaksakan diri. Itu adalah sifat perempuan. Memaksakan diri. Jadi kalau kamu melakukan sebuah penelitian, kenapa perempuan itu harus dandan? Jawabannya adalah memaksakan diri. Untuk apa? Tampil beda. Tampil rapi. Tampil supaya harapannya terlaksana. Harapannya apa? Nah, itu Allah alam. Kalian tahu sendiri gitu. Nah, itu loh. Padahal kalau kita melihat kepada hakikatnya sesuatu yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Rizki gak kemana-mana. Jodoh gak kemana-mana. Kematian pasti tiba kalau sudah datang waktunya. Gak kemana-mana. Nah, artinya apa? Berarti sia-sia apa tidak? Sia-sia. Nah, sekarang enggak sekat pengen nyenangkan suami misalnya. Ya udah. Pengen suami pakai benda tebel. Kalau lagi hujan di mana Tes langsung ke sini. Sini ya. <laughs> gimana kira-kira? Jelek gak? Nah. nah, tapi tetap tetap harus harus uh, apa? uh, akui bahwasanya perempuan yang suka berdandan itu dipuji dalam agama. Tapi jangan keterlaluan. Nanti nggak? Jangan kayak orang desa. Orang desa itu hitam, bikin putih itu hitam. Itu orang desa namanya. Biasa aja lah gitu. lah. ingat ya, jodoh itu nggak kemana-mana. Nggak lebih dari dua strip. Ngerti nggak? Yang cerdas ngerti. Yang nggak cerdas nggak ngerti. Ketika kamu lihat di kaca, lihat, nah, aku berapa sih nilainya? Oh, empat. Nah, paling paling tinggi enam dapatnya. Orang semacam ini anak pengen dapat suami yang kayak kritik rosan, ya. Itu namanya mimpi. Nah, sama orang naik tetangga, naik tangga. Tambah tinggi mimpinya, jatuhnya tambah sakit jadinya. Gitu. Udah ditaruh di rumah, putunya kritik rosan, kritik rosan mana-mana Nggak ini dapat yang kayak Pak Karim gitu. <laughs> Apalagi yang kayak Samiun nanti. Duh, ya. <laughs> iya kan? Kalau Allah sudah menakdirkan gimana? Hah? Ada yang bisa menolak? Nggak ada yang bisa menolak. Nah, jangan biarkan aja apa adanya. Tapi tetap harus kita belajar berdadar. Asalkan berdandannya itu nanti, nanti setelah kita itu kah kawin gitu. Tapi kalau sudah kalau di sekarang ngapain dandan bagi depan gurunya? Orang itu pikir guru itu nggak punya syahwat gitu. Enggak guru itu syahwatnya besar malah. Guru itu orang yang takut pada Allah, kebanyakan mereka seperti itu. Nah, justru mereka itu terjaga syahwatnya. Nah, jadi juga justru kita itu harus menjaga kepada mereka, menjaga ketakwaannya, menghormatinya, memuliakannya bukan malah oh ini guru seperti ayahnya selamat. nggak boleh, tetap yang haram haram. Nah, jadi yang diharamkan dalam agama ya tetap haram. Nah, kita kalau tanya lo itu ustaz itu selamat, kiai itu selamat. Nah, kita nggak ikut kiai, nggak ikut ustad tapi ikut Rasulullah SAW. Kan? Ikut para habaib, ikut para zuriat, ikut para ulama, ya, yang mengikuti jejak mereka. Nah, Itu yang pertama. Jadi jangan pernah melaksanakan sholat lima waktu kecuali dengan cara jamaah jamaah. Karena apa? Sholat jamaah itu pasti diterima. Kenapa kok pasti diterima? Iya. Nah, disebutkan alasannya oleh Imam Ghazali. Karena kalau orang sholat jamaah itu kan merupakan sebuah kesatuan yang dilaksanakan oleh beberapa orang. Mungkin saja orang itu ada yang khususnya dalam waktu diam, ada waktu ruku', ada yang waktu sujud. Kalau dijadikan satu, maka akan terlaksana akan terungkap suatu sholat yang dilaksanakan dengan keadaan khusus semuanya dari awal sampai akhir. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau semua di antara mereka tidak ada yang khusus sekalipun, satu pun tidak ada. Tidak ada yang khusus sama sekali. Tetap Allah akan menerima sholatnya asalkan di antara mereka itu ada yang berniat baik. Ketika sholat ya Allah aku akan berbuat baik, aku akan berdoa, aku akan bersilaturahmi, aku akan bersedekah, aku akan hadir majlis taklim dan sebagainya. Ada satu aja di antara mereka, baik imamnya atau makmumnya, maka semua sholatnya diterima. Bahkan kalau semua tidak ada satupun yang berniat baik, tetap Allah akan menerima. Karena apa? Berkumpulnya mereka melaksanakan sholat. Jadi ala kulihal, sholat jamaah itu pasti akan diterima. Jadi jangan tinggalkan, terutama di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan seharusnya, tapi terutamanya di bulan Ramadan jangan ditinggalkan. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Jadi membaca Al-Quran itu bukan cuma membaca seharusnya, tapi membaca dengan tadabbur. Bukan membaca dengan tartil. Banyak orang yang salah paham. Jadi pembacaan yang yang dikatakan dalam Al-Quran itu, syifa, merupakan sebuah e, sebab kesembuhan hati dan segala macam penyakitnya dan sebagainya itu adalah kalau kita membaca Al-Quran dengan tadabur. Apa artinya tadabur? Berusaha untuk menghayati. Semua Al-Quran tidak ada bakunya. Jadi Al-Quran itu selalu bisa cocok sesuai dengan zamannya, kapanpun itu. Oleh karenanya, al habiyallah ada dalam kitab Al-Hikam beliau mengatakan, La yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yuri. Seorang murid itu tidak akan menjadi seorang murid yang sampai kepada Allah kecuali sampai dia itu mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan dalam Al-Qur'an. Dalam setiap huruf Al-Qur'an itu itu akan didapatkan seribu mukjizah, seribu rahasia, seribu mangfiroh, seribu pengangkatan derajat, seribu rahmah, seribu barokah. Setiap satu haraf daripada Al-Quran. Dan tidak ada batas akhirnya terus berkembang, berkembang, berkembang terus. Nah, itu Al-Quran. Oleh karenanya antara penyembuh kegundahan hati. Itu ada tiga kan? Di antaranya adalah hati majestalis seperti ini. Kita datang dengan banyak kesempatan, banyak kesusahan. Begitu kita hati majestalis. Oh kata Rasulullah begini. Oh gini ya, gini jadi sembuh. Yang kedua, bangun malam. Bangun malam, sholat malam. Insya Allah ke bulan Ramadan pasti bangun malam semua karena harus sahur. Nah itulah kalau tidak ada kaitannya sama materi udah luar biasa semangat, itu luar biasa. Sekarang kalau nggak ada sahur pun banyak laki-laki yang bangun malam. Kenapa? Piala dunia. lagi piala dunia jadi bangun malam maksudnya. Karena bangun malamnya cuma lihat piala dunia aja. Habis selesai piala dunia tidur. Bangunnya udah lewat sholat subuhnya. Enak sekarang. Bangun malam itu obat, obat segala penyakit dohir maupun batin. Paham? Eh, batin jelas. Sakit hati itu yang paling penting. Jadi usahakan kita ini termasuk orang yang selalu mendeteksi, selalu mengevaluasi, selalu mengawasi dan mengoreksi hati kita. Setiap hari kita melihat kaca. Kenapa setiap hari kita tidak mengacarkan hati kita? Setiap hari kita melihat semua anggota badan kita yang tampak kepada orang itu kita lihat, kita bersihkan. Kita nggak mau keluar nggak pakai bedak dulu. Kita nggak mau keluar dalam keadaan belekan. Kita nggak mau keluar dalam keadaan ada upilnya. Dibersihkan sampai kita ngaca. Kenapa kita tidak perhatian kepada hati kita semacam itu? Yang melihat wajah kita siapa? Manusia. Manusia itu ada yang kafir, ada yang fasik. Ada yang soleh, ada yang toleh. Tapi yang melihat hati kita siapa? Allah. Kenapa kamu tidak perhatikan hati kita? Time yang dilihat oleh zat yang kepadanya segala sesuatu itu akan terlaksana. Yang kalian harapkan ada padanya. Yang kalian takutkan ada padanya. Yang kalian apapun yang kalian inginkan semua itu ada pada Allah Taala, bukan pada manusia. Kok justru wajah ini yang dijaga tapi hati nggak dijaga. Nah, jadi usahakan di bulan Ramadan ini kita harus menjaga terus. Jangan ada iri, jangan ada dengki, jangan ada benci, jangan ada sombong. kan ada. Kalau sudah bersih hatinya gampang. Nanti Allah mau ngasih sesuatu yang gampang. Bahkan Al Habib Ahmad bin Hasan Atos beliau berpesan kepada para santri, "Laisa li talabatil ilm asghal wa wadaif." Sebenarnya bagi talibul ilm itu seperti kalian santri dan santriwati itu tidak ada banyak tugas seharusnya untuk mereka. Cukup mereka itu tugasnya adalah bersihkan hati. Kenapa? fa inna lillahi jawasis minal awliya yatajassasuna lil qulubi safiyah fa idza wajaduha wada'u fiha syai karena Allah taala mempunyai para wali-wali yang dia itu selalu memata-matai hati kalau dapatkan ada hati yang bersih maka disitulah Allah taala melalui wali-wali itu meletakkan sesuatu dalam hatinya itu sir namanya rahasia nah, jadi perhatikan nanti Jangan pernah kita itu merasa berat melihat orang itu dapat kenikmatannya, merasa senang. Lawan, lawan. Setan nggak mau kita itu masuk surga. Setan nggak mau kita itu berhasil. Setan nggak mau hati kita itu bersih. Setan nggak mau hati kita itu menjadi tempat pancuran rahmat Allah. Tidak mau. Terus akan dirongrong kita. Tapi kita harus lawan. Enggak ada mengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melawan. Eh, Nabi Muhammad adalah paling dimusuhi oleh iblis. Kita harus menjadi orang yang paling dimusuhi juga oleh iblis jangan mau kita mau termasuk ikut nimbrung dalam perjuangan iblis jangan mau dengan menggoda orang atau mempengaruhi orang dalam kemaksiatan jangan. Nah itu. Kemudian <clears throat> di antaranya nah, kemudian setelah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, baca Quran satu Ramadan cuma satu kali hataman. Tapi dengan tadabbur afdal daripada baca Al-Quran satu bulan Ramadan itu sampai 10 hataman, 20 hataman, tapi tidak, tidak ada tadabur. Baca tadabur. Al-Quran itu diturunkan untuk siapa? Untuk kita. Untuk manusia. Membaca baca setiap ayatnya. Kalau disebutkan surga itu janji Allah untuk kita. Sebutkan neraka itu adalah ancaman Allah untuk kita. Kalau disebutkan rahmatnya itu adalah harapan yang kita bisa harapkan pada Allah Ta'ala. Nah, jadi semua isinya Al-Quran seperti itu. Ada cerita, cerita itu adalah sebuah pelajaran buat kita yang pengalaman orang-orang dahulu itu akan terjadi pada orang sekarang. Kalau kamu ikut mereka, yang baik kamu akan mendapatkan kebaikan. Ikut mereka yang jelek, kamu akan mendapatkan keburukan. Itulah yang terjadi. Jadi semua itu ada peringatan. Al-Quran itu semuanya isinya seperti itu. Nah, jadi kalau kita baca terus, oh pengalaman begini, pengalaman mengatakan begini dan sebagainya, kuat kita. Kokoh benteng kita. Sehingga tidak gampang kita itu tergoyahkan dengan bisikan-bisikan setan. Itu maksudnya Al-Quran. Makanya dikatakan sifat supaya penyembuh hati. Nah, jadi paling tidak satu Ramadan itu harus hatam satu kali. Tapi dengan tadabur. Bukan hanya tartil, tadabur. Nah, jadi baca dengan tahu artinya. Baca, baca tafsirnya. Jadi satu ayat, baca tafsirnya. Oh, ini artinya begini-begini. Terjemahnya apa? Baca resapi. Bayangkan, seakan-akan ini adalah kata-kata yang langsung keluar daripada Allah Ta'ala. Pertama kali Nanti ada pengaruhnya. Jadi Al-Quran itu adalah obat untuk penyakit hati. Obat penyakit hati ada berapa? Ada lima kan? Seperti yang dilakukan oleh lagu siapa itu? Ah, topik itu. Satu, kumpul sama orang so, soleh. Yang kedua, banyak kuah? puasa. Ketiga, baca al Qur'an Yang keempat, sholat ma. Yang kelima, banyak zikir dan tadarruk kepada Allah SWT. Nah, itu yang membersihkan hati. Kesempatan ini, Ramadan ini semuanya. Target. Ramadan, aku harus menjadi orang yang paling dibenci oleh setan. Nanti nggak? Berarti kebalikannya yang kamu dapatkan paling dicinta oleh Nabi Muhammad. Mau? Kamu pilih mana? Paling dicinta oleh Allah, paling dicinta oleh Nabi Muhammad, atau paling dicinta oleh semprul itu? Nah, Ustaz katakan banyak mereka orang laki-laki yang ganteng-ganteng yang kamu itu e, terlena dengan memandang wajahnya itu semprot semprot semua itu. Yang mau bukan hati kamu, cuma wajah kamu, badan kamu yang mau digunakan untuk syahwatnya itu aja. Lebih pilih mana? Pilih mana? Pilih Allah. Enggak usah pikirkan, ngapain harus pikirkan ini masalah kecil. Baik, Seperti kamu sekarang sudah berada di sini, yang anak santriwati asli ataupun yang bukan asli Semuanya asli ya, manusia. Artinya yang anak pondok sini ataupun yang dari luar, kalian dapat sahur kan? Dapat sahur nggak? Dapat. Dapat buka nggak? Ada yang pikiran nanti nanti malam aku dapat sahur nggak ya? Ada nggak yang pikiran begitu? Sama. Jodoh kamu juga ditanggung Allah Ta'ala. Apa bedanya? Jodoh itu rezeki. Gak usah pikirkan fem. Yang membuat kamu itu selalu kepikiran masalah itu siapa? Setan. Belisa, sampai berbohong, sampai ada mak, masuk ke pondok langsung berusaha dan dan dan ngapain? Fem, itu min Islam yang mar'i tarkuhu malah. Jadi kita biasa aja polos aja jadi orang. Fem, itu ajaran Nabi Muhammad. Yang penting aku sholat. Yang penting aku berakhlak yang baik. Yang penting aku dekat kepada Allah dan Rasulnya. Yang penting aku baca Al-Quran. Yang penting aku tidak mengganggu orang lain. Itu. Perkara, oh nanti kamu gini, kamu begini, katakan begini, sebagainya. Enggak, anak enggak peduli orang. Anak enggak peduli orang. Tapi Muhammad sudah mengatakan jauh sebelumnya, Man balan nas mata. Kalau selalu peduli pada orang, hanya matinya sum. yang peduli kepada orang. Yang penting Allah Rasulullah. Bas. Kalau udah kawin, suami. Allah Rasulullah, suami. Belum kawin, Allah Rasulullah, orang tua. Bas. Sudah, nggak ada lagi nanti ya Orang ini orang itu. Nah, Yang penting enggak ganggu mereka. Mereka mau membalas kebaikan kita atau tidak terserah. Yang penting ada berbuat untuk Allah Rasulullah bas. Jadi jangan uh, kita pertimbang jadikan pertimbangan manusia nggak ada nggak ada pertimbangan cari Allah Rasulullah. em, Terus uh, kemudian yang ketiga adalah kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini faedahnya besar. Nah, menjadi sholat tarawih yang kita laksanakan barusan bersama-sama berjamaah ini faedahnya besar. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang berbunyi, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu Satu kali saja kita melaksanakan giamul lail. Ah, ini namanya giam Ramadan. Ada yang mengatakan sholat tarawih karena ada tarawihnya Jadi ada istirahat-istirahatnya. Empat rakaat istirahat, empat rakaat istirahat. Kalau di sini nggak mau istirahatnya, karena apa kelamaan nanti Ya. Biar pengen cepat selesai. Gitu. Ya kan? Nah, adatnya beda antara kita sama mereka. jadi <clears throat> ada yang mengatakan eh, salat diam Ramadan, ada salat tarawih, ada salat lel, Ramadan dan sebagainya. Nah ini kalau kita melaksanakan karena Allah bukan karena siapa-siapa. Alhamdulillah kita laksanakan semuanya karena Allah tadi. Maka dosa kita yang dulu itu dihapuskan oleh Allah Taala. Berarti apa? Kalau sudah dihapuskan berarti kita berhak untuk mendapatkan kebaikannya pada malam ini. Bisa jadi kita ini termasuk yang dipilihnya untuk utaka. Apa utaka? Dibebaskan daripada penolakan. neraka. Eh, ataupun ditetapkan surga kita sudah sama Allah Taala. Nah, oleh karenanya harapan yang semacam itu selalu terbuka. Bukan khusus bagi para habaib, eh, tidak. Bukan khusus bagi, para kiai, tidak. Tapi semua hamba Allah sama. Kesempatannya sama besarnya. Harapannya juga sama agungnya daripada Allah SWT. Kemudian, kita harus mengatur waktunya tidur. Ya na'im fatakal wa na'im. Wahai orang yang tidur, kamu telah banyak kehilangan keuntungan demi keuntungan. Itu artinya yana infatakal ghanaim. Nah, oleh karenanya, supaya kita bukan termasuk orang yang merugi, maka tidurnya itu harus diatur. Gak mau tidur malam, silakan. Habis subuh tidur. Jadi baca Qurannya malam, sholat lainnya malam, ibadahnya itu malam. Nah, itu lebih baik. Karena apa kebanyakan Allah Ta'ala itu memberikan kebaikan-kebaikan itu pada malam hari. Lailatul Qadar, malam Jumat, malam Arafah. Kebaikan malam-malam waktu-waktu yang mulia itu pada malam hari. Nah, oleh karenanya, jadi kalau kita itu beribadah pada malam hari lebih baik daripada siang hari. Kenapa? Karena Siang hari banyak manusia. Sehingga dapat berubah dan e, mengubah niat kita. Tapi kalau malam hari tidak ada orang. Nah, sehingga lebih eh, kita bisa membantu untuk melaksanakan dengan cara khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya adalah dengan kita berusaha untuk menjadi orang yang paling beruntung di bulan Ramadan dengan cara kita berpuasa dengan puasanya orang khusus. Karena puasa dan Ramadan terbagi menjadi tiga. Ada puasanya orang awam. Puasanya orang awam seperti kita ini. Yang penting berpuasa, menahan diri dari segala macam perkara yang batalkan puasa. Itu namanya puasanya orang awam. Nah, kemudian ada puasanya orang-orang yang khusus. Fem. Itu puasa daripada hal yang tadi disebutkan. Ditambah lagi daripada segala hal yang dosa. Ada lagi puasanya orang yang khawasul khawas. Yang lebih khusus lagi. Yaitu apa puasa daripada hal yang disebutkan tadi dua. Ditambah lagi puasa hatinya daripada selain Allah. itu khawasul khawas. Nah, ini bulan Ramadan ini adalah saatnya. Jadi biarkan ketergantungan kita kepada manusia kita lepaskan sekarang. Biarkan segala macam soton yang ada dalam hati kita biasanya kita tinggalkan sekarang. Segala kesombongan tinggalkan, iri dengki tinggalkan, kebencian tinggalkan. Ini kesempatan kita. Nah, gimana caranya maksimalkan diri kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian diantaranya adalah dengan kita usahakan supaya kita itu bukan termasuk daripada golongan lima yang dapat mencegah turunnya rahmat Allah yaitu orang yang durhaka kepada orang tua jangan yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahmi jangan yang ketiga orang yang durhaka kepada suaminya yang keempat orang yang tidak saling tegur sapa lebih dari tiga hari tiga malam mau sama tetangga mau sama teman mau siapa sama siapa aja Nggak boleh lebih dari tiga hari. Kalau dia lakukan itu sampai lebih dari tiga hari, maka kalau dia meninggal, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang kelima adalah orang yang selalu mengkonsumsi narkoba atau minum minuman keras. Kemudian kita memperbanyak daripada kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Terutamanya sholat-sholat sun sunnah. Gak pernah sholat gabriya badia. Ramadan harus gabriya badia. Gak pernah sholat duha. Sholat duha. Biasanya sebelum Ramadan sholat duhanya itu berapa? Dua rokat. Sekarang empat rokat. Atau enam rokat. Atau delapan rokat. Biasanya gabriya badianya itu cuma mu'akadah. Sekarang yang mau mu'akadah pun juga dibaca, dilaksanakan. Kenapa? Semua amal-amal sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan selain di malam Lailatul Qadar lain lagi itu itu dilipat gandakan pahalanya seperti perbuatan wajib. Salat sunnah seperti salat wajib. Pekerjaan sunnah seperti pekerjaan wajib. Sedangkan pekerjaan wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipatnya. Bahkan ada riwayat sampai 1000 kali lipatnya. Nah, ini kesempatan buat kita untuk memperbanyak kebaikan demi kebaikan. Jangan bergerak, jangan diam. Kecuali jadikan kebaikan. Mau tidur, niat yang baik. Jadi ibadah. Mau makan niat yang baik jadi ibadah. Mau main niat yang baik jadi ibadah. Jadi semua tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, diam kita di bulan Ramadan semuanya jadikan semacam ibadah. Kemudian hendaknya berusaha untuk kita itu tidak jauh-jauh daripada mas masjid dengan etika baca Al-Quran, berzikir, sholat dan sebagainya. Tidur pun usahakan di dalam masjid asalkan tidak sampai mengganggu orang yang melaksanakan sholat di masjid itu atau sampai mengotorinya. Nah, itulah diantara persiapan-persiapan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Semoga kita termasuk yang beruntung di bulan Ramadan ini. Semoga kita termasuk yang keluar di bulan Ramadan ini dalam keadaan beruntung. Dalam keadaan menggapai ridho Allah. Menggapai rahmat Allah. Menggapai janji Allah menggapai ketetapan Allah bahwasanya kita termasuk ahli surga dan kita menggapai kebebasan Allah untuk kita daripada api neraka dan semoga kita semuanya terlepaskan dari segala macam kemunafikan dan sebab-sebab kemunafikan sehingga kita termasuk yang berhak mendapatkan cintanya Allah dan nabi Muhammad SAW serta ridhonya Allah dan ridho nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua termasuk menjadi ibu-ibu yang solihah bagi anak-anak kita. Istri-istri yang solihah bagi suami kita. Nenek-nenek yang solihah bagi anak cucu kita. Dan menjadi wanita-wanita solihah dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadhi niyya wa likul niyyatin solihah wa la mana wa salih al-fatihah. Ya ربنا اعترفنا